<clears throat> Pada majelis ini kita lanjutkan pembahasan kita itu dalil-dalil dari sunnah yang menegaskan tentang diharamkannya hulu atau berlebih-lebihan ekstrim di dalam membesar, mengagungkan, memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang masyhur diwakilkan oleh Imam Nasai dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasim bin Albani rahimahullah yaitu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu iyyakum wal Gulu. hati-hatilah kalian ya aku peringatkan kalian tak ada perbuatan gulu atau berlebih-lebihan atau ini melampaui batas ini iyyakum wal ghulu fid hati-hatilah kalian atau waspadalah kalian terhadap tindakan berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma alaka man kana qablakum ya sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian maksudnya adalah dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW bil ghuluwi fid adalah disebabkan karena berlebih-lebihan di dalam agama. Ini di dalam agama secara umum, apapun topiknya. Maka itu berhubungan dengan sifat, perkataan, perbuatan, dan seluruhnya. seluruhnya. Baik berhubungan dengan e, memuji Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini adalah larangan secara umum, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Maka seperti dalam ibadah, kisah yang masyhur tiga orang yang menemui salah seorang dari istri Rasulullah SAW yaitu berkata salah seorang mereka ketika diberitakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW, lalu mereka menjawab, ini asumu wala ufir. Ada yang berkata, saya akan senantiasa berpuasa dan tidak pernah berbuka. Kemudian yang kedua berkata lagi, ini ini aku mulai wala anam. Aku akan senantiasa melaksanakan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Kemudian ketiga, inilah atazawajun nisa yang ketiga adalah saya tidak akan menikah. Kenapa? Semuanya mereka dengan niat yang baik itu ingin mengkonsentrasikan diri mereka hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perkataan mereka ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingkari dengan tegas dan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua riwayat, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik mimbar ketika berita ini sampai kepada beliau Ma balu akwamin. Lalu Rasulullah SAW memanggil semua sahabat dan memberi nasihat kepada seluruh sahabat. Ya. Kemudian beliau ceritakan ini asumu wa uftir. Kata Rasulullah saya berpuasa juga berbuka. Saya juga qiyamul dan juga tidur. Saya juga menikah kata Rasulullah SAW. Faman ragima sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku kata Rasulullah SAW dia tidak masuk golanganku. Jadi bukan ukuran. Ya, niat saja, hanya beribadah saja. Niatnya bagus. Ya. Ini orang ini niatnya bagus, ingin beribadah semata kepada Allah dan meninggalkan segala pengaruh-pengaruh duniawi yang dapat melalaikannya daripada beribadah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba-hambanya menyiksa dirinya dalam beribadah. Makanya ini Rasulullah SAW juga dalam hadis yang masyhur ketika Eh, Salman Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Ya, ketika itu ini Abu Darda mulai disuruh oleh Salman Farisi enam tidur. Kemudian berdiri lagi, disuruh lagi tidur. Kemudian baru sepertiga terakhir semalam dibangunkan oleh bersalat malam. Kemudian di akhirnya setelah itu di subuh hari dilihat istrinya Abu Darda diberitakan oleh istrinya kepada Abu Darda bahwa eh, oleh istrikan eh, beritakan oleh istri Abu Darda kepada Salman bahwa Abu Darda jarang memperhatikan istrinya. Ya. Ketika itu Salman Farisi menasihati Abu Darda, "Inna li daifika 'alaika haqq wa li zawjika 'alaika haqq wa li nafsika 'alaika haqq, fa'ti li kulli li kulli dhi haqqin haqq." Ya, tamu memiliki hak, istrimu, keluargamu juga memiliki hak, dirimu pun sendiri memiliki hak atas engkau maka berikan setiap hak itu kepada pemiliknya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kata Sadaqah Salman, benar itu apa yang disampaikan oleh Salman. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita itu berlebih-lebihan dalam beribadah, berlebih-lebihan dalam melampaui maksudnya berlebih ibadah di sini melampaui ketentuan syar'i. Walaupun maksud dan tujuan baik apabila di luar kode etik agama, ketentuan agama itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, di sini hadis ini sangat tegas Ia Kumal Bulu diperingatkan oleh Rasulullah SAW ya dalam kisahnya awal hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW di Musdalifah. lalu Ibnu Abbas mengambilkan batu untuk melempar jumrah pada hari Aqabah ya lalu bukan Rasulullah menyuruh Ibnu Abbas mengambilkan di situ tidak tapi Ibnu Abbas e, mengambilkan batu, menyediakan ini khidmah, salah satu bentuk takzim dan takrim sahabat kepada Rasulullah juga jadi karena besok pagi di pagi hari ini akan berlangsung pelemparan jumroh, maka Ibnu Abbas memungut batu untuk Rasulullah di Musdalifah. Ya. Nah, lalu setelah dipungut, lalu Rasulullah SAW memperlihatkan kepada seluruh orang ikut haji itu, babi bihasa parmu. Batu yang sebesar inilah kalian ambil untuk melempar jumroh. Lalu beliau katakan, iya aku wal gulu. Jadi, hati-hati kalian terhadap perbuatan yang berlebih-lebihan ya mengambil batu yang lebih gede. Nah itu nggak boleh. Ya, makanya dilihat bahayanya ketika jamaah haji dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, betapa bahayanya mencelakakan orang lain ketika yang dilempar sendal, payung, dan segala macam batu yang lebih besar, seterusnya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW menginginkan bahwa ukuran yang yakni ketentuan-ketentuan dalam syari ini adalah sebatas ditentukan oleh syarak, bukan menurut selera dan kehendak perasaan kita masing-masing dalam beribadah itu. Jadi niat yang baik harus di apa nyama dibarengi dengan ilmu yang benar artinya mengikuti sunnah dalam beribadah itu tidak hanya cukup saya ingin beribadah total ya tidak kalau melanggar sunnatullah dan sunnah syariah baik kauniyah maupun syariah itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu eh, di dalam hadis ini wahada tahdiru minal amun peringatan ini adalah umum dari melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan dalam segala bentuk hal yang melampaui batas. Maka ini fayasmalul itikadat, baik berlebih-lebihan dalam itikad keyakinan seperti yang telah kita contohkan meyakini Nabi diciptakan dari nur dan seterusnya nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Wal a'mal dalam perbuatan tingkah laku. Ya. Seperti tadi dia berpuasa saja tidak, berbuka, dia mulai tidak tidur dan seterusnya. Wal gulu aidan amun fi asya' kathira. Kemudian sikap berlebih-lebihan juga umum dalam berbagai hal yang umum ya Pak yaqulu fil madah boleh saja dalam memuji au fi dhammi atau dalam mencela jadi mencela umpamanya tidak boleh berlebih-lebihan apa contoh cela berlebih-lebihan sebutkan dalam hadis ketika seseorang yang sering minum khamar di masa Rasulullah SAW namanya Abdullah muilaqab bihimar ya jadi ketika dia sudah sering sekali dicambuk karena minum khamar. Lalu ketika dia mau dicambuk lagi, datang lagi, di, di, di, minum khamar lagi, dibawa oleh Rasulullah SAW untuk dicambuk. Lalu ada sahabat mengatakan, La'anahullah ma'aktara mayu'tabihi. Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia ini untuk diperingatkan, dijilid untuk tidak minum khamar. Apa kata Rasulullah SAW? La takunu awnan li akhikum, la takunu awnan li syaitan ala akhikum. Ditegur Rasulullah SAW, jangan. Itu kan dia marah karena dia ini sering minum khamar sun. Tapi dalam mencela pun tidak boleh berle berlebih-lebihan. Sebatas ukuran syar'i. Nah zalim nanti kalau berlebih-lebihan. Maka Rasulullah jangan kalian menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Ditegur. Demikian dalam berbagai hal, dalam masalah hajar, watabdi, watahbir semacamnya. Nggak boleh berlebih-lebihan sebatas kesalahan. Kalau lebih itu zalim. Memberikan hukum yang lebih. Maka dalam mencaci, dalam memaki, dalam apapun, tidak boleh menyalahkan orang sesuai dengan kesalahannya. Kesalahannya hanya kecil dia lalu dibesar-besarkan. Ini adalah satu tindakan yang hulu berlebih-lebihan. Ini adalah satu sumber kesesatan dalam berbagai masalah dalam agama. Bukan hanya dalam agama kita. Umat-umat yang berlalu kata Rasulullah SAW, ini sumbernya. Jika mereka senang, memuji sangat tinggi sekali. Jika mereka benci, itu sangat menyatukan sekali. Ini adalah sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Dan ini terjerumus ke dalamnya sebagian orang-orang yang mengaku mengikuti dakwah al-sunnah, mengikuti manhaj salaf. Ini terjadi di tengah umat ini. Yaitu berlebih-lebihan. Jika mencela, mencelah dengan melebihan. Jika memuji, memuji dengan berlebih. Sebatas. Maka adalah sebab itu di sini larang bulu di sini itu umum dalam berbagai hal, baik dalam memuji maupun dalam mencela atau mengkritik dan seterusnya. Kemudian kok yakunu fil paham dan juga pula dalam pemahaman. kok yakunu fil ilm dan juga dalam il, ilmu. kok yakunu fil amal dan boleh jadi dalam bentuk ah, amalan. Itu larangan gulu secara umum dalam agama ini. Baik dalam beribadah, dalam apa saja perkara agama, kita dilarang gulu atau dalam mencari, dalam memuji dan seterusnya. Ya, dalam menghukum dan seterusnya. Seperti orang-orang khawarij, gulu mereka ashabul gulu, yaitu ketika mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Jelas gulu dia. Orang tidak kafir dikafirkan. Ini gulu melampaui, melampaui batas agama yang memberikan hukum kepada orang. Melampaui hukum agama yang terhadap hukum agama terhadap orang tersebut. Ini enggak boleh. Ya, bahkan bisa dijadikan sumber semua bid'ah itu adalah gulu. Ya, kalau tidak akan kita katakan seluruh binah sumbernya keguluan, 99% dari berbagai bentuk penyimpangan dan bid'ah adalah sumbernya dari apa? Hulu. Hulu tadi. Ima dalam menyikapi, mencela, menyalahkan, ya. Al-hulu fitabdi, tabdi, hulu dalam berlebih-lebihan dalam membid'ahkan sedikit bid'ah, sedikit bid, bid'ah. Orang nggak pakai gamis dibid'ahkan, nggak begini bid'ahkan kan gitu. Ini hulu fitabdi. tabdi. Ya. Hulu fitabdi. tabdi. Agama kita tidak membolehkan itu. Ya? Ini orang pakai batik dibid'ahkan, orang pakai peci nasional dibid'ahkan. Ini hulu, fitabdi. Jadi agama kita nggak membolehkan hal itu. Dalam tahajud, dalam perkara semuanya. Agama kita menghendaki adalah perbuatan yang, a adil. Tidak boleh berlebih-lebihan. Orang salah tiga, jangan dibilang salahnya sepuluh. Salah tiga, katakan salah tiga aja, cukup. Ya kan? Nilainya dikasih tujuh Kalau soalnya sepuluh Ini salah tiga Dikasih nilai berapa? Dikasih nilai lima Ini nggak boleh. Kenapa? Karena di hari itu juga nah, ini nggak adil. Ini gulu berlebih-lebihan. Demikian pula dalam memuji. Tidak boleh berlebih-lebihan. Orang tidak syekh, dibilang syekh. Orang tidak dokter, dibilang dokter. Ini berlebih-lebihan. Ya kan? Berlebih-lebihan. Karena sudah saking senangnya, wah, dikasih gelegeral, muhaddis, al-alim, ah, Rabbani dengan gulu-gulu yang gelar-gelar yang berle Ini nggak boleh juga. Tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Maka bisa kita katakan bahwa macam bentuk penyimpangan di dalam agama ini sumbernya adalah apa? Gulu. Antum lihat saja. Perkara apa saja contohkan di dalam bid'ahkah, kesesatankah itu sumbernya adalah bersumber dari gulu, berlebih-lebihan. Maka itu ayat Al-Quran sangat menegaskan mengharap perbuatan berlebih-lebihan dalam agama itu. Kemudian ada pun yang berhubungan dengan Rasulullah sendiri ada larangan khusus. Hadis dari Rasulullah SAW tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Siwana larangan Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis yang Imam Bukhari ya. Kata beliau, bersabda Rasulullah SAW tentang larangan secara tegas untuk berbuat bulu terhadap pribadi beliau. La tatruni kama nasara minal maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa anak Maryam. Fa innama Abdullah, sungguhnya saya ini hanyalah hamba Allah. Taqulu Abdullah wa rasuluh. Maka ucapkanlah aku ini adalah Abdullah, katakanlah ada Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdullah, ya. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Taqulu Abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Secara khusus Rasulullah SAW ini ketika ada orang yang memuji beliau berlebih-lebihan anta khairina anta khairuna wa amnu khairina ya lalu Rasulullah SAW kul bi ba'di qaulikum lah yahyanakum syaitan katakanlah sebagian dari ungkapan kalian jangan sampai syaitan melencengkan kalian dari kebenaran lalu beliau tekul la tatruni kama turatin nasara ibna maryam jangan kalian mengkultuskan aku Nah, nanti akan kita lihatkan bentuk-bentuk pengkultusan, bentuk-bentuk hal yang melampaui batas dalam menghormati, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mengatakan beliau diciptakan dari nur, seperti eh, diyakini beliau menghadiri majlis masjid berzanji, seperti meyakini hal-hal yang eh, diciptakan dari nur atau beliau tidak memiliki bayang-bayang dan seterusnya atau diciptakan makhluk ini demi Muhammad dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk sikap sifat bulu di dalam ya di dalam kepribadian Rasulullah SAW yang dinisbahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu yaitu menisbahkan sikap gulu itu kepada Rasulullah SAW atau bersikap gulu berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah terkuruni, jangan kalian mengkultuskan aku. Sebenarnya orang tindakan orang Nasara mengkultuskan siapa? Isa anak Maryam sehingga ketika di awalnya mereka melebih-lebihkan akhirnya menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kemudian Lalu beliau tegaskan, fa inna ma abdul, fa inna ma ana Abdullah wa rasuluh. Sungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan oleh para sebagian kutsa penulis, para ulama yang menulis, para ahli ilmi, Allah menisbahkan sifat hulu kepada ahli kitab secara umum. Itu ayat yang sebelum kita sebut. Ya ahli kitab la taghlu fidi nikum. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menisbahkan menegur umat ini untuk tidak bersikap hulu seperti sikap Nasara karena termasuk Alkitab enggak? Rasulullah justru lebih banyak menisbahkan sikap bulu larangan sikap bulu itu menyerupakan sikap orang Nasara. Kenapa? Wala'alla sirru fi Mungkin rahasianya adalah kebanyakan bulu yang terdapat, yang terjadi, yang tersebar di tengah umat ini adalah yaitu bulunya orang Nasara. Yaitu ekstrim, berlebih-lebihan, menyerupai sikap orang Nasara dalam berlebih-lebihan berlebihan. Maka la tatruni kama suratin nasara ibn al maryam. Di sini Rasulullah SAW kan mengkhususkan itu masalah orang Nasara. Jangan kalian mengkhususkan aku sebagaimana tindakan orang-orang Nasrani mengkhususkan Isa anak Maryam. Kalau dalam ayat Allah menyebutkan secara umum ya Alkitab la taklu fidi fidinikum. Wahai orang Alkitab jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Nah, di sini ulama mengambil kaidah kenapa Rasulullah SAW lebih fokus kepada orang Nasara dalam sabdanya dan ayat umum untuk ahli kitab secara umum. Ulama mencari apa sutra hikmah, apa tujuannya? Ulama mengambil faedah dari sini bahwa karena kebanyakan sikap guru dan ekstrim yang terdapat dalam umat ini banyak menyerupai sifat-sifat guru orang Nasor, Nasoro. Nah, itu akan kita lihatkan contoh-contohnya nanti. Kemudian dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari ungkapan orang mengatakan Sya Allah wa Ini adalah ungkapan yang dalam bentuk gulu dalam sengkutu ungkapan. Maka Rasulullah SAW aja'al tadi aja'al tani wallaha adlat. Apakah engkau akan menjadikan aku dan Allah itu sama? Kan wow di sini yang tadi apa taswi? Taswi ya. Jadi boleh kita katakan sya'allah summa sya'a. Ini karena ini ya di terakhir dan tertib. Nah di sini, masya Allah wasyita ini ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Walaupun etikat orang tadi itu tidak sama, ke masya Allah dan masya Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama ya kan? Tidak sama dengan masya Rasulullah. Tapi tak kala ini lafat ini yuhimu, bisa dipahami, akan membawa kepada ungkapan makna yang bisa dipahami salah, diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tani wallaha adlan, apakah engkau hendak menjadikan aku dan Allah sama? sya'bal masya Allah wahda. Tapi katakanlah kehendak Allah lah semata. Masya Allah wah, wahda. Atas kehendak Allah semata. Nah ini berapa dalil tadi kita ungkapkan bentuk Rasulullah SAW menegur untuk tidak bersikap gulu kepada beliau, kepada pribadi beliau, tidak bersikap lebih-lebih berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, dalam menghormati beliau, dalam apa? Dalam e, mengagungkan beliau. Demikian pula telah berlaku kesibukan Rasulullah SAW mengingkari sikap Mu'ad yang ketika itu ingin untuk bersujud kepada Rasulullah SAW. Ingkari oleh beliau. Jadi wa Mu'ad ini maqsad bidzalik ta'dhimun nabi. Sedangkan tujuan Mu'ad waktu itu hanyalah untuk apa? Menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi tak kalah sikap itu bernafikan, tidak sesuai dengan syariat, dengan ajaran agama, tidak boleh dilakukan oleh Rasul, dilarang oleh Rasulullah SAW. Lakin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkar alaih, tetapi Nabi sallallahu mengingkari tindakan itu dari Muaz. Ya, annahu la yabaghi sujud illa lillahi wahda. Karena sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah semata. Kemudian Fakulu man rasul, setiap orang yang berasumsi ingin menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bimalam yashra'ahu yashra'hu Allah atau bimalam yashra'ahu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, tidak ada panduannya dalam agama, tidak ada perintah dari Allah atau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, bakal fihi maka itu merupakan suatu tindakan yang berlebih-lebihan dan satu tindakan merupakan tindakan mengkultuskan ya wa in dhanna annahu bidzalika mu'azzimun sekalipun ia tujuannya adalah untuk sebagai penghormatan uh, gambaran dari memuliakan atau menghargai atau me, apa namanya mengagungkan Rasulullah. Rasulullah. Tapi apabila itu menafikan nilai-nilai uh, tauhid atau mengurangi kesempurnaan dari tauhid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Intinya apa? Bahwa kita di dalam mengagungkan Rasulullah SAW harus mengacu kepada apa tuntunan-tuntunan agama, bukan menurut anggapan kita masing-masing atau selera dan cara atau reka-reka kita masing-masing. Tapi harus menurut apa? Tuntunan agama. Kemudian wa min hadzal bab nahyu sallallahu an ittikhad qabrihi idan wa masjida. Karena itulah Allah dalam perkara ini juga lah Rasulullah SAW melarang orang menjadikan kuburan beliau sebagai yaitu tempat untuk dikunjungi secara rutinitas atau sebagai tempat untuk jadikan tempat beribadah ibadah. Maka Rasulullah SAW, la'anallahu Yahuda wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Itu secara umum. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara ketika menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Berdoa di sana, baca Al-Qur'an di sana dan seterusnya ya kan. Nah, ini tidak boleh. Melakukan ibadah di kuburan tidak ada syariatnya kecuali itu syariat orang Yahudi dan Nasoro. Karena itulah ketika kita ziarah kubur hanya cukup membaca doa ziarah kubur, bukan berdoa di kuburan. Membacakan doa sudah selesai, bukan baca Al-Quran dan sholat dan seterusnya di sana. Maka ketika itu Rasulullah SAW menegaskan ya untuk tidak terjadinya perbuatan-perbuatan yang membawa kepada pengkultusan atau tindakan berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau maka Rasulullah SAW sebenarnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu yang berbunyi, La tatakhudhu qabri ida. Kalian kalian menjadikan kuburanku sebagai apa? Tempat apa? berlebaran maksudnya ida di sini sebutkan oleh ulama ini eh, itu ada dua bentuk idul zamani wa idul makani apa idul zamani maksudnya yaitu dikunjungi pada waktu-waktu tertentu selalu makanya setiap bulan Rajab berkunjung ke kuburan setiap mau masuk Ramadan kunjung ke kuburan. Ini Idul Zamani, yaitu menentukan waktu atau Idul Makani, menentukan tempat. Jadi kalau ingin benazar ke kuburan, ingin berwakaf, ingin apa, semuanya di kubu, kuburan namanya Idul Makani. Nah, di sini ida, ah, jangan kali jadikan tempatku sebagai uh, ya, kuburanku kata Rasulullah SAW sebagai tempat untuk apa? Untuk senantiasa melakukan ibadah di sana melakukan berbagai aktivitas-aktivitas ya dengan waktu-waktu tertentu ya atau perbuatan-perbuatan tertentu la ida jangan kalian jadikan tempat jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang senantiasa kalian kunjungi pada waktu-waktu tertentu boleh nggak ziarah kubur Rasulullah SAW? Boleh. Tetapi yang sifatnya mengkhususkan waktu, mengkhususkan uh, apa namanya tujuan ke sana, ya boleh mencari Rasulullah tapi bukan arti dengan tujuan-tujuan yang lain. Kecuali hanya ingin ziarah kubur dan membaca doa ziarah kubur. Bukan tujuan ingin bertabaruk, mencari berkah di kuburan Rasulullah. Atau mengambil berkah di sana. Ya. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk ida. Tempat berlebaran, tempat berkunjungan. Artinya kunjungan yang sifatnya rutinitas. Yang dikaitkan dengan tabarruk, berkah, dan segala macamnya. Kemudian dari inilah Rasulullah SAW hak Rasul li ummatihi at-tauhid wasadakul sadaqul Itu Rasulullah SAW telah merealisasikan tauhid kepada umatnya dengan sebenarnya dan menutup segala celah-celah yang akan menimbulkan kesyirikan serta memotong segala sebab yang akan membawa kepada kesyirikan tersebut. Di antaranya sebab-sebab timbulnya kesyirikan itu yang paling dominan adalah yaitu al-ghulu fid itu berlebih-lebihan dalam aga, agama. Di ajil hadal gulu fir rasul muharraman di anu yukti ila syirk wal kufri. Karena itulah sifat eh, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Rasulullah SAW diharamkan dalam agama ini karena akan membawa pada yaitu bahaya kesyirikan dan kekufuran. Walimaitadamanu hadal gulu min al qadah fi maqamil uluhiyah dan juga sikap gulu itu, sikap berlebih-lebihan dan ekstrim dalam mengagungkan Rasulullah SAW itu, itu akan mengurangi atau membuat cacat sifat uluhiyah bagi Allah. Karena memberikan sebagian sifat-sifat Allah kepada ma makhluk. Hak yang menjadi Allah kita berikan kepada makhluk. Ini adalah sikap merendahkan dan merusak nilai-nilai tauhid kita kepada Allah, baik sifat uluhiyah maupun sifat rububiyah. Wali Walianna Tangki tangkisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam itu terdapat adalah yaitu pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di anak fi ubudiyati karena Rasulullah SAW kesempurnaan dalam mencintai Rasulullah SAW adalah mengakui beliau sebagai hamba Allah. Makanya di dalam Isra Mi'raj disebut dengan sifat ubudiyah, di dalam sifat risalah disebut dengan sifat ubudiyah, Kemudian juga ketika tadi dikatakan orang memuji beliau dengan berlebihan, waqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku ini hamba Allah dan rasulnya. Dan karena itu tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat sahabat saja tidak mau berdiri untuk meng, walaupun itu dalam rangka menghormati Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak senang jika mereka berdiri ketika Rasulullah SAW menghampiri mereka mereka. Maka sahabat tidak berdiri. Tapi di sini apa posisi kita dalam memuliakan Rasulullah SAW adalah mengikuti perintah beliau. Itu yang kita kenal. Itu yang beliau senangi. Kok kita lawan? Itu berarti kita tidak memuliakan beliau. Kita kita melakukan lawan daripada kesenangan beliau. Kemudian ini kemudian juga hal itu ya terdapat kedustaan atas nama Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW hanya menyeru semua makhluk ini untuk mengesahkan Allah dengan segala ibadah. Tidak pernah menyembah, ah, tidak pernah Rasulullah SAW mengajak mereka untuk ibadah kepada dirinya. Rasulullah tidak pernah mengajak orang agar beribadah kepada Rasulullah. Rasulullah. Ya, atau memberikan sifat-sifat rubiah kepada beliau. Tadi kita sebutkan ketika orang mengatakan Insya Allah wa Rasulullah SAW marah. Aja'al nanti, aja'al tani. Wallaha adlan Apakah engkau menjadikan Allah saya dan Allah itu sama? Ketika dalam kata-kata mengatakan syaa Allah wa syi'ta. Kama ulam ya, yad'u annahu min nur. Dan mana dia tidak pernah mengaku bahwa dia itu diciptakan dari cahaya. Dan nanti kita lihat nanti anna lahu fil qawni syai'an min tadbir atau tidak pernah dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki urusan mengatur jalan raya ini atau sedikit ada memiliki urusan-urusan seperti menyembuhkan orang yang sakit, mencarikan jodoh, pelaris segala macamnya, ya. Nah, Rasulullah tidak sedikit pun ya tidak pernah mengatakan bahwa beliau memiliki sedikit atau mengikut andil dalam mengatur alam semesta ini. Annahu ya'lamul ghaib ataupun Rasulullah tidak pernah mengaku bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Tadi sudah sebutkan firman-firman Allah yang memberikan hal ini. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang mengkultuskan beliau sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang ekstrim dalam mencintai beliau dan mengagungkan beliau atau orang-orang melampaui batas agama di dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diukan dari Mutarid bin Abdullah bin Syakir radhiyallahu anhu, qala intalaqtu fi wadi eh, Bani Amir ila Rasulullah SAW. Ini Mutarid seorang sahabat ini katanya saya pergi dalam sebuah utusan menemui Rasulullah SAW yaitu utusan Bani Amir. Fakulna apa ketika dia mereka sudah datang menghadapi Rasulullah SAW, mereka mengucapkan, mereka ini utusan dari kabilah Bani Amir ini untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan, Anta Sayyiduna. Engkau adalah penghuluka kami. Sayyid ya. Engkau adalah penghuluka kami. Apa jawab Rasulullah SAW? Fakala as-sayyidullah. Sayyid itu adalah Allah. Tidak mau Rasulullah SAW dikatakan sayyid. As-Sayyidu Allah. Yang Sayyid itu adalah penghulu yang maha itu adalah Allah. Kemudian fakulna wa afdaluna fadlan wa adabuna tulan. Lalu mereka memuji lagi orang yang paling banyak keutamaannya dan yang paling banyak jasanya ya wa adabuna tulan. Faqala apa kata Rasulullah? Kulu biqaulikum katakanlah dengan ungkapan kalian itu au bi atau sebagian dari itu wala yastajriyannakum syaitan jangan kalian sampai dijerumuskan oleh syaitan Rasulullah mengingatkan jangan kalian memuji berlebih-lebih berlebihan sehingga nanti sampai pada tingkat membawa kepada tingkat pengkul pengkultusan tingkat yang melampaui batas agama. Ya Rasulullah mengingkari Diperbaiki oleh Rasulullah ungkapan mereka, "Anta sayyiduna," kata Rasulullah SAW, as Allah." asyidu Allah. Sayyid itu hanyalah Allah. Ya. Ini bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah SAW tidak reza dirinya dipuji dengan berlebih-lebihan. Nah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya khairal bariyah. Ya khairal bariyah syair bariyah. Ada seseorang datang, ini hadis ini diwakilkan oleh Imam Muslim ini. Kalau yang hadis sebelumnya diwakilkan Imam Abu Dari Anas, katanya ada seseorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Ya khairal bariyah, wahai makhluk yang paling ba baik. Pokoknya Rasulullah sallam, Zaka Ibrahim. Kata Rasulullah itu adalah Ibrahim, bukan saya. Ini tawaduknya Rasulullah SAW. Ya, Zaka Ibrahim, makhluk yang terbaik katanya. Kemudian fahaulai takallamu bima takallamu bihi biqasdi ta'zimi Nabi SAW. Jadi dari contoh-contoh di atas tadi mereka mengungkapkan ungkapan yang dengan tujuannya adalah untuk menghormati dan mengagungkan memuliakan Nabi SAW. Wa ma'ahada bersamaan dengan itu lam yakbal minhu an Nabi SAW. Ataupun namun Nabi SAW tidak menerima sikap itu dari mereka dari mereka, tidak reda, tidak menerima, tidak rela hal itu mereka lakukan kepada anak beliau. Walaupun tujuan mereka adalah sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan Nabi Alaihi Wasallam, namun Rasulullah SAW tidak rela ucapan-ucapan itu, tingkatan itu untuk diucapkan kepada beliau. Fajib al muslim ayufarraqa bain al mashru' wa bain ghairihi fi hadal janib. Au yufarriq ayat ayyufarriqa bainal masyru'. Maka seorang muslim wajiblah membedakan dalam hal mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mana yang dia syariatkan, mana yang dilarang. Jangan dicampur adukan, ya. Wa adam tafriqa bainaha bainahuma huwa alladhi awqa al-mubtadi'a fil ghulu. Karena tidak adanya batas-batas yang dimengerti dalam masalah ini yang menyebabkan para pelaku bid'ah jatuh ke dalam perbuatan hulu atau ekstrim atau sifat-sifat mengkul mengkultuskan. Allah di Allah Rasulhu yang dicela oleh Allah dan rasulnya. Wadalika kal istighatha sebagaimana istighatha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meminta keperluan-keperluan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari selain Allah atau meyakini bahwa dia diciptakan dari nur atau seluruh jagat raya ini adalah diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Ini banyak keyakinan ini yakini oleh orang-orang. Ya kan? Meyakini alam ini diciptakan dari Nur Muhammad, ya. Wa fil aqwal atau fil qaul atau meyakini bahwa Rasulullah SAW mengatur alam semesta ini yang menyembuhkan penyakit, memberi rezeki dan seterusnya ya, mencarikan jodoh atau meyakini bahwa ia mengetahui hal yang gaib ya secara mutlak dan hal-hal yang lainnya dari keyakinan-keyakinan yang batil yang disandarkan, yang diyakini oleh orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. anwa al kathira minas salawat alaihi Atau melakukan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawatul Fatih, salawat Naria, salawat ini dan salawat itu. Ya kan bahkan kadang-kadang melebihi. Mengatakan bahwa salawat-salawat itu lebih afdal dari salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini kan luar biasa sekali. Bagaimana katanya dengan selawat itu dia mengagungkan Rasulullah SAW. Padahal dalam ucapan-ucapan selawat itu mengandung nilai-nilai kesyirikan. Nah. Kemudian, Fakulu hada minagul wa syirk. Tindakan-tindakan ini ada termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan, ekstrim dan hulu, serta mengandung nilai-nilai kesyirikan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang berbuat seperti ini adalah telah melanggar yaitu kode etik mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya dia itu bukan mengagungkan, tapi telah melecehkan dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka berbuat sesuatu yang tidak diredhai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam pujian-pujian yang biasa saja tadi Rasulullah SAW tidak reda menerima pujian itu. Ini menunjukkan bahwa kita mengagungkan, kita memuliakan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengacu sesuai tuntunan agama yang dibawa oleh Rasul itu sendiri, bukan menurut pandangan atau selera dan cara-cara kita masing-masing. Kemudian, wafi kauli Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, Ana Muhammad bin Abdullah, Abdullah wa Rasuluh, wallahi ini ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal. Hadis ini akan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah." Ya, Abdullah Rasul hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni, aku tidak suka kalian mengangkatku Fauqa manzilati di atas kedudukanku allati anzalallahu iyahu. Arti itu kedudukan yang telah diberikan Allah kepada Jatinya jangan kalian mengangkat kedudukan melebihi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Ya, artinya tempatkan aku pada posisi yang telah ditempatkan Allah yaitu sebagai hamba Allah dan rasulnya. Jadi maka beliau mengatakan sini, wallahi ma demi Allah aku tidak suka kalian mengangkatku ya fauqau manzilati melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa bentuk-bentuk mengangkat kedudukan Rasulullah melebihi kedudukan yang telah diberikan Allah seperti tadi mengatakan diciptakan dari cahaya makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad beliau mengetahui yang gaib dan seterusnya dan seterusnya banyak lagi keyakinan-keyakinan keyakinan yang menyimpang tadi Dalil qati ala qariyat Rasulullah SAW al-mada bimasi wal ubudiyah Warisala. Dalam hadis ini juga terdapat dalil menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka bila memuji melebihi dari sifat ubudiyah dan sifat risah risalah. Maka pujian yang paling bagus kata Rasulullah dan yang sangat dicintai Rasulullah adalah kita katakan Abdullah wa Rasuluh ketika beliau untuk fakulu Abdullah Rasul hamba Allah dan utusannya. Wa akhbara anna hadhihi manzilatul haqiqah dan juga Rasulullah SAW menyebutkan ini adalah manzilah yang hakiki yang telah diberikan Allah kepadanya. Wahada mimma yubayyin anna al-ghula qad salaku fi quluhim maslakan la yuhibbullahu la yuhibbul rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi tingkat yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempuh jalan telah melakukan cara yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW dan tidak disukai dan tidak diradai oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW melarang perbuatan dan tindakan itu dalam berbagai dalam berbagai kesempatan. Semua tadi kita sebutkan ketika ada utusan lalu Rasulullah mengatakan Rasulullah begini untuk anta khairul bariyah ditanggapi oleh Rasulullah SAW. ada ketika orang mengatakan masya Allah cita ditanggapi oleh Rasulullah SAW dalam berbagai momen-momen yang di situ terdapat nilai-nilai apa membawa kepada sikap-sikap yang bisa membawa kepada pengkultusan atau melebihi melebihi aturan agama atau batasan aga, agama dalam memuliakan seseorang. Falahekulika'in mangkana. Maka oleh tidaklah pantas bagi siapapun untuk mengagungkan Nabi SAW. Bi'amri mi'indihi. Yaitu menurut cara dia sendiri. sendiri. Lam yashra'hu Allah. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah di kitabi dalam kitabnya au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam atau tidak pernah ditentukan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berdalil ya memperingati maulid memiliki apa dalam rangka mengagungkan Rasulullah SAW, kita katakan mengagungkan Rasulullah SAW harus mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya menurut cara dan pandangan kita masing-masing. Ya kan begitu. Lakukan kana min akbari asar fi Rasulullah SAW zuhurul bidah. Di antara efek samping yang sangat berbahaya ditimbulkan dalam bentuk berbuat bulu kepada Rasulullah SAW adalah lahirnya berbagai macam bentuk bid'ah di dalam akidah atau keyakinan atau ibadah-ibadah. Timbulnya keyakinan-keyakinan yang penuh dengan bid'ah dan ibadah-ibadah yang penuh dengan bid'ah. Ini yang dilahirkan oleh orang-orang ya pelaku bid'ah dengan pengakuan bid'ah bidakwah bihim dengan pengakuan dalam rangka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu mahabba mubariran lahum fi sani'ihim. Mereka menjadikan alasan cinta kepada Rasulullah untuk berbuat syirik kepada Allah. Ini nggak benar. Mereka menjadikan alasan cinta kepada Rasulullah untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar yaitu aturan-aturan agama, melanggar tuntunan Rasulullah SAW dalam mengagungkan beliau. Semuanya mereka berhujah dalam rangka mengagungkan Rasulullah Kama hawalu ayantamisu laha minasyubah al-batila mayaqwi eh, mayaqwa bunyani bunyana. Sebenarnya mereka berusaha mencari syubah-syubah, dalil-dalil yang dapat mendukung ya, yang dapat menguatkan apa tindakan-tindakan mereka. Mereka mereka mencoba mencari-cari dalil ya untuk membenarkan apa yang mereka lah, lakukan. Waqat tanawat duru bidah wa ta'addadat. Sungguh telah bermacam-macam dan berbilang bentuk bid'ah yang lahir. Wa kullama madha zaman izdadat bid'ah hatta asbahat aqidatan rasikhatan. Setiap berlangsung berlalunya waktu semakin timbul berbagai macam bentuk bid'ah sehingga seakan-akan menjadi keyakinan yang sudah harus di, diimani. Akidah rasikhah, keyakinan yang sudah tertancap dalam dalam hati yaitu keyakinan bid'ah tadi. Fin nufus dalam jiwa seseorang pada pembahasan ini saat tahaddatsu fil mabahis taliyah an ba'di suwar al-ghulu wa namazija min tilkal Pada pembahasan berikut ini kita akan sebutkan sebagian dari contoh-contoh bentuk ekstrim, bentuk-bentuk hal yang melebih-lebihan atau uh, yang melampaui batas agama dalam memuliakan Rasulullah SAW dari dan berbagai macam bentuk bid'ah yang ditimbulkan. Wallahu musta'an wa alhi tuklan. Maka setelah kita berbicara tentang dalil haramnya bersikap bulu berlebih-lebihan atau ekstrim di dalam mencari Rasulullah SAW, kita pun uh, sekarang menyebutkan contoh-contoh di antara bentuk ekstrim atau bentuk hulu itu apa saja. Yang pertama dalam pembahasan kita di sini adalah adifa anhu, membela Nabi SAW bahwa dia itu diciptakan dari nur dan dia tidak memiliki bayang-bayangan. Ini di antara keyakinan orang menyatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari dari nur. Benar nggak ini? Nah ini perlu banyak orang meyakini Rasulullah itu diciptakan dari nur. Ya, maka dia kalau berperang nggak luka dan semacam. Ini kan keyakinan-keyakinan nanti di banyak bercampur dengan kebatilan. Di antara bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang sufi, ya, ahli tarikat semuanya nanti awal pelajaran mereka itu masalah Nur Muhammad yang mereka kaji itu. Kalau antum belajar ilmu sufi, awal-awal yang mereka kaji itu adalah awal diciptakan itu adalah Nur Muhammad ketika Muhammad ini menjadi nur, cari-carian antara Muhammad dengan Allah. Lalu Muhammad, Allah Allah mengaku, Muhammad mengaku sayalah Tuhan, Allah mengaku sayalah Tuhan. Subhanallah. Ini dalam dalam pelajaran mereka begitu diajarkan. Lalu katanya bagaimana? Setelah itu Allah menyuruh Muhammad mencari Tuhan. Ya, lalu Allah Muhammad mencari Tuhan. Eh, siapa yang Tuhan di antara kita? Cari-carian. Ketika Allah masuk ke dalam diri Muhammad, Muhammad nggak bisa cari Tuhan. Baru situ Muhammad takluk bahwa Tuhan itu adalah Allah katanya. Ini diajarkan itu kalau antum tahu pelajaran sufi seperti ini. Ya, maka orang-orang sufi pada umumnya meyakini bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari diri nur, tidak ada bayang-bayangnya, kata mereka. Ini para tokoh-tokoh sufi meyakini bahwa mereka adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dan mereka melakukan pembelaan untuk keyakinan ini. Ya, dalam buku-buku mereka dan syair-syair mereka yaitu disebut dengan akidatun nur. Ya, yang disebut dengan Nur Muhammadi. Melihat Nur Muhammad, Nur Muhammad dari sini keyakinan itu lahir. Itu istilah yang mana para tokoh-tokoh sufi pun tidak sepakat apa pengertian dari Nur Muhammad itu sendiri. Ya, Balqaul wahid bihi bihasbi dzauqihi, tapi masing-masing dari sufi memiliki pengertian tersendiri tentang Nur Muhammad. Ya, wa mara ala qalbihi atau menurut keinginan perasaan masing-masing. Sufi, ajaran sufi itu adalah permasalahan yang tidak pernah sepakat di antara mereka. Kenapa? Karena ajaran sufi itu berdasarkan apa? Perasaan. Oleh sebab itu tidak ada kesepakatan antara mereka. Ya. ya ya yaqulun ini di antara mereka mengatakan, Inna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min nur. Mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari dari nur. Wa alu wa nur Muhammad. Yang pertama sekali diciptakan Allah dari kalangan makhluk ini adalah nur Muhammad. Ya. Kemudian wa ana dunya bima fiha dan mereka meyakini dunia dan segala isinya ini Khuliqat li ajli Rasulullah SAW. Diciptakan demi Rasulullah SAW. Ya? Dan mereka meyakini semua makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Walaulahu lam takun walam tukhlaq walam tujad. Jadi bukan kalau bukan karena Nur Muhammad kata mereka, niscaya alam ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah diciptakan dan tidak akan pernah terlihat. Itu yakin mereka simpul dengan Nur Muhammad. Nah, sekarang kita bicara apa hakikat Nur Muhammad menurut orang-orang sufi ini. Hakikat Nur Muhammad, yaqulu Yusuf Ismail Nabahani ya, wahadul munazirina lihat hadzal fikr. Yusuf Ismail Nabahani adalah seorang seorang tokoh yang membela pandangan ini yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tokoh sufi yang masyhur yaitu Yusuf bin Ismail an bahwa azul munafiri munadzirina hadar pikir munafiri maksudnya apa? Ada orang yang ketol membela pendapat ini. Ini di tokoh-tokoh sufi, di antara tokoh sufi yang paling uh, apa namanya? Men, membela pemikiran ini dan pandangan ini. Mubinan makna hadal masal gharib. Dia menjelaskan tanda makna Nur Muhammadi. Apa maknanya kata mereka? Kata Yusuf Ismail ini dalam kitabnya di sini, Al Anwar Muhammadiyah judul kitabnya I'lam. Apa kata dia? Ketahuilah. Annahu lamma ta'ala kafiratul haqqi ta'ala. Ketahuilah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berhendak untuk menciptakan ini makhluk ini. Abraza haqiqal Muhammadiyah. Allah melahirkan sebuah hakikat Muhammadiyah. Min anwarihi. Yaitu dari antara nur-nur Allah. Summa salakha minha al-awalim. Kemudian dari Nur Muhammad itulah diciptakan alam-alam lain. Uluha wa subliha. Ini kulluha, uluha wa subliha. Jadi baik yang ah, makhluk yang di atas maupun di bawah. Summa jasad minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyunul arwah. Kemudian dari Nur Muhammad itu lahirlah arwah-arwah. Bahwa jinsul ali. Itu adalah jenis yang paling tinggi nilainya. Ala jamil asnas. Wal abu wal akbar. Dan adalah orang tua yang terbesar. di jamil majudat. Orang tua terbesar bagi seluruh makhluk ini. Jadi katanya apa? Di sini tak kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk, Allah melihatkan nur Muhammad. Menjadikan nur Muhammad dari antara nurnya, kemudian dari nur ini adalah lahir alam-alam ini semua. Ya, dan dari nur itu pula lahir di antara uyuna arwah. Itu roh-roh yang diciptakan. Roh yang paling tinggi itulah roh Muhammad katanya dari nur Allah ini. Ya. Di sini dijelaskan makna hada an Allah Subhanahu wa taala khalaqa Muhammadan min nuri. Di sini dia meyakini bahwa Allah menciptakan Muhammad dari nur Allah. Wa annahu khalaqahu qabla Adam dan dia meyakini bahwa nur Muhammad itu atau menciptakan Muhammad sebelum Adam. Bal qabla khalqil awalim jami'an. Bahkan sebelum diciptakan satu pun dari makhluk ini. Yang pertama diciptakan adalah nur Muhammad. Bal innal asya' jami'aha khuliqat min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia meyakini seluruh makhluk ini diciptakan dari nur Muhammad. Muhammad. Kalau antum ingin tahu nanti saya tanya orang sufi, apa itu nur Muhammad? Ah, dia akan ceritakan kepada antum. Kemudian jadi meyakini semua makhluk diciptakan dari Muhammad. Wahadi da'wa batilah. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat batil, keyakinan yang sangat keliru la dalila alaiha. Tidak ada sesuatu pun dalil yang mendukungnya. La min Quran wa la min sunnah. Baik dari ayat Al-Quran maupun dari sun, dari sunnah. Wa mahtajabi qailu hadil kalam min hadits kuliah maudu'ah. Yang jadikan hujah oleh orang-orang yang berpandangan seperti ini adalah yaitu hadis-hadis maudhu'. Bukan hadis dhaif. Beda antara dhaif hadis maudhu' ya. Hadis dhaif bagian dari hadis-hadis Hadis itu ada hadis apa? Lembaga hadis secara umum ada makbul dan ada mardud. Di antara hadis mardud itu adalah hadis apa? Doa'ib dan maudhu dan makdub. Nah, kalau doa'ib itu beda dengan maudhu. Kalau doa'ib itu ada sanatnya. Ya, ada terdapat dalam kitab-kitab hadis sanatnya. Kalau maudhu antum cari di kitab manapun nggak akan ada sanatnya. Bahkan mungkin tidak ditemukan sanad sama sekali. Nah, gitu. nah hadis maudhu. Jadi apa hadis bunyinya? Yaitu hadis yang berbunyi kuntu nabiyan wala adama wala ma wala tina. Ini ini disebutkan dalam hadis salah satu di Daifah, antum lihat di sana nanti. Hadis yang berbunyi, aku telah menjadi nabi dan Adam dan air dan tanah itu belum ada aku telah menjadi nabi. Ini hadis yang bunyinya. Kuntu nabiya wala adam wala ma'a wala fina. Aku telah jadi nabi sedangkan belum ada Adam dan belum ada air dan belum ada ta tanah. Ini hadis apa ini? Hadis maudhu ya. Ini yang mereka jadikan hujah. Kemudian hadis yang lain adalah innahu kana nuran haulal arsh. Itu hadis yang berbunyi Sesungguhnya dia itu adalah awalnya adalah nur yang ada di sekitar aras. Faqala ya Jibril, ana kuntu dzalika nur. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, nur yang di sekitar aras itu adalah aku ya Jibril. Ini juga hadis apa? Maudhu. Hah? Bahwa Rasulullah SAW adalah nur yang ada di sekitar aras. Yang mana Rasulullah katakan kepada Jibril, aku adalah nur yang di sekitar aras. Ya. Faqala ya Jibril, anakku untuk dalikan nur. Kata Jibril menyebutkan ada nur di sekitar aras. Lalu Rasulullah menyebutkan yang nur itu adalah aku. Kata Rasulullah kepada Jibril. Ini hadis apa? Hadis maudhu. Dan hadis-hadis maudhu lainnya yang mungkar dan yang yang sangat banyak sekali Yang, yang tidak bisa diterima sanat maupun matanya. Lajibu ila hadil mawdu'at ma'ana ha'ulah yakuluna bi'anam hujjatil khabar ahad. Yang anehnya mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis maudhu tapi mereka tidak mau berhujah dengan hadis ahad. Hadis ahad itu apa? Lawan dari hadis mutawatir, bukan hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh satu rawi, enggak. Lawan dari hadis mutawa, hadis ahad itu bisa diriwayatkan oleh satu orang, bisa oleh dua orang, bisa tiga orang, bisa empat orang. Tapi hadis itu tidak sampai pada tingkat mutawa, mutawatir. Hadis ahad bukan berarti diriwayatkan oleh satu orang saja, enggak. Hadis ahad lawannya dari mutawatir. Bisa hadis ahad terbagi ada gharib, yang gharib itu maksudnya ada diwakilkan oleh rawinya hanya satu-satu orang saya tingkatkan rawinya setiap daripada sepakat rawinya. Kemudian ada Aziz namanya ada hadis masyhur. Ini panggil dari hadis ahad. Mereka tidak mau berhujah dengan hadis ahad. Walaupun itu sahih, mereka nggak mau berhujah. Tapi mereka berhujah dengan hadis-hadis mau. Aduh, ini yang yang lebih anehnya mereka ini. Ya, mereka menolak berhujah dengan hadis ahad dalam hadis dalam masalah akidah. Wa in kana fi sahih Bukhari, walaupun hadis itu dalam sahih Bukhari, apabila hadis ahad atau dalam sahih Muslim mereka tidak mau berhujah. Wa idza bihim yad'una bid'an. Oh, yabtadi'una yad'imuna bid'an, tetapi mereka membela bid'ah-bid'ah mereka yang melanggar nusus-nusus yang sudah sabit dalam Al-Qur'an Sunnah, nusus-nusus yang sudah valid, ya. Ini itu antara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan ciptakan dari nur adalah sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Kul subhana rabbi hal kuntu ila bashar rasulah. Katakan hai Muhammad, aku ini uh, eh, semaha eh, suci Rabbku. Aku ini tidak lain hanyalah seorang manusia dan seorang rasul. Ya, sebagaimana firman Allah dan surat Al-Isra. Juga ayat Allah ayat yang telah sebutkan sebelumnya. Qul inna ma ana basyarum mislukum. Aku ini adalah manusia seperti kah? Sedangkan manusia diciptakan dari apa? Dari apa? Dari sana. Asal mereka dari Adam. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis Aisyah dalam Sahih Muslim apa, apa katanya? Khulikatil malaikatu min menur. Wa khulikal jan min marijin min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari bunga api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa Sedangkan Adam diciptakan dari sifat yang diciptakan pada kalian yaitu dari ta tanah. Manusia diciptakan dari apa? dari tanah, bukan dari cah. Rasulullah SAW adalah manusia. Dalam banyak ayat tadi sudah kita sebutkan. Mereka justru mengatakan Rasulullah diciptakan dari Dan firman Allah lagi, "Kul ma kuntu bid'an minar Rasul. Aku bukanlah rasul yang pertama. Ya, rasul yang awal. Artinya apa? Adalah rasul-rasul seperti itu dahulu adalah manusia. Aku juga rasul dan juga manusia. Dari itu in inna anak basyarun. Itu jelas sekali punya anak manusia. Manusia kita kan dari apa? Dari ta? Jelas bertentangan dengan nas-nas yang jelas dari ayat Al-Quran. Justru mereka berhujah dengan hadis-hadis mau mau Faman angkara basyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam waja'alu nuran la dhilla lahu kanur syamsi wal qamar wa Barang siapa yang mengingkari yaitu ya, Rasulullah SAW sebagai keman, eh, kemanusiaan Rasulullah SAW atau mengingkari bahwa Rasulullah itu adalah manusia atau menjadikannya dan menjadikannya berasal dari nur dan tidak memiliki bayang-bayang seperti cahaya matahari dan bulan dan bintang ya fakat istakhafa bi Rasulullah SAW sungguh dia telah menghina Rasulullah SAW di surat ta'zim dalam gambaran untuk mengagungkan yaitu kulit luarnya adalah seolah-olah dia mengagungkan mengagungkan Rasulullah diciptakan dari pada hakikatnya dia itu adalah menghi, menghina menghina Rasulullah SAW wasar hadal muhib kasadiq al ahmak alladhi yadur bisadiqihi maka jadilah orang ini seperti teman yang sangat goblok yang membahayakan saudaranya sendiri di hakamatihi wa baladati karena kebodohan dan ini kedunguannya. Ini ahmak tak ini dungu. Ya maksudnya ingin memuji Rasulullah, tapi justru malah sebab kebalik Bahwa akhasu min adu al aqil wa adar. Maka dia adalah lebih berbahaya dari musuh yang berakal dan lebih memudarati. Karena musuh yang berakal yadau anhu aklu. Karena orang yang punya akal, musuh yang berakal, itu bisa dihambat oleh akalnya. Ya, tetapi teman yang bodoh itu yurid nafaka faiduruka. Kalau teman yang bodoh dia ingin memberi kebaikan justru bahaya yang diberi diberikannya. Ini teman yang bodoh. Jadi oleh sebab itu orang menyebutkan ini teman yang bodoh itu lebih berbahaya daripada musuh yang berah, berakal. Karena teman yang bodoh dia ingin berbuat baik tapi justru malah sebaliknya yang terjadi terjadi. Kalau musuh yang berakal, biasanya dia dihalangi oleh akalnya untuk berbuat sesuatu yang sangat membahayakan orang lain. Kadang-kadang dia dicegah oleh akalnya. Jadi yang musibah itu adalah adalah musuh atau teman yang bodoh. Dia ingin membela justru malah sebaliknya menjadi bahan bagi orang untuk mencela. Baik. Sangkaan sebagian mereka bahwa dunia diciptakan adalah demi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dunia ini diciptakan karena Nabi katanya. Jadi tidak ada lagi ciptakan matahari dan bulan bintang semua makhluk ini kecuali Allah demi Muhammad. Wa yaqulu hadu haula ta'biran adil aqidah. Salah seorang di antara mereka menceritakan tentang akidah ini, akidah apa itu? Bahwa mereka meyakini bahwa seluruh makhluk diciptakan dari nur Muhammad dan makhluk ini diciptakan demi Muhammad yaitu laulahu ma khuliqatis syams wal qamar. Kataan mereka ini di dalam apa diungkapkan ini perkataan eh, dari seseorang mereka dalam kitab mereka itu Tambihul Hudzat ini dinikul dari kitab hukum Nabi SAW. Apa kata mereka? Ini orang-orang sufi ini. Laulahu ma khuliqatis syams wal qamar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, sungguh tidak akan diciptakan matahari dan bulan. Lawalan nujuma wala lauha wala qalam. Demikian pula tidak akan pernah diciptakan bintang-bintang dan tidak pula luh mahfuz dan tidak pula kalam. Ini dalam kitab mereka Tamil Qudzak. Dia katakan, kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan matahari dan bulan dan bintang dan luh mahfuz tidak akan ada luh mahfuz tidak akan ada apa? Al-qalam. Ya kan? Wa indama yutalib haula bidalil sahih sarih Apabila diminta kepada mana dalilnya? Ya, mana dalil yang tegas, yang jelas menggambarkan hal itu? Ya, yang selamat daripada bantahan. Ya, Yahtaju Nabi hadis maudhu. Mereka akan berhujah dengan hadis yang maudhu. Laulaka ma khalaqtul aflak. Bunyi hadisnya apa? Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan ma makhluk-makhluk ini. Aku ada ciptakan bintang-bintang ini. Aku tidak diciptakan cakrawala ini. Ini hadis maudhu mereka jadikan dalil. Ini apakah pantas ini sebagai dalil dalam agama Allah? Ya. Bagaimana orang berhujah dengan hadis yang maudhu, Berhujah dengan hadis maudhu? Ya. Lalu menentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah justru menyebutkan, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Tapi ini malah terbalik. Laulaka ma khalaqtul khalaik. Ya? Ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan jadikan cakrawala ini. Dia makhluk ini. Sedangkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Aku tidak akan jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk Beribadah kepadaku kata Allah, bukan karena siapa-siapa makhluk dari makhluk yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat mulia ini bahwa tujuan penciptakan jin dan manusia seluruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Termasuk dari jin dan manusia itu masuk dalam manusia ini adalah Rasulullah, hatta Rasulullah SAW. Kenapa Allah menciptakan dia? Itu termasuk dalam firman Allah yang umum tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Rasulullah SAW diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Illa ibadah wahda. Untuk beribadah kepada Allah semata. Wahum intahalu hadat dalal liyudi'u ma'na tauhid. Tujuan mereka men menyebarkan kesesatan ini adalah untuk hilangnya makna tauhid. Ya. La nadri ini marat hazil marat hazil harapa ala ba'd muslimin. Di sini kita tidak tahu mengapa khurafat seperti ini bisa diyakini oleh sebagian orang muslim yang mengaku sebagai Islam. Ya. Wa ka'annahum lam yaqra'u tilkal ayat. Seolah-olah mereka tidak pernah membaca ayat tersebut. Wa kalau khalaqul jinna wal in wal insa illa liya'budun. Rubbama kana li jahli mutabbaq dauruhul fa'al. Mungkin sebabnya adalah karena kebodohan yang luar biasa. Luar biasa. Inilah yang menyebabkan terjadinya yaitu bermacam bentuk keyakinan-keyakinan yang yang batil tersebut. Kemudian Syabul Aziz bin Bas ditanya dalam sebuah Aziz bin Bas ketika ditanya dalam sebuah jawabannya terhadap pertanyaan seperti itu, ini dalam sebuah jawabannya tentang uh, ungkapan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur dan makhluk ini diciptakan demi nur Muhammad atau diciptakan dari Muhammad? Maka Syekh menjawab, Syekh Muhammad bin Bas menjawab, Wa amma yaqulu ba'dul nas, adapun yang dikatakan oleh sebagian orang, wa ba'dul mukharrifin atau sebagian orang-orang yang ini khurafat, ahli khurafat, wa ba'dus sufiyyin atau sebagian orang-orang sufi, innahu khuliqa min nurin, bahwa nabi itu diciptakan dari nur, wa anna awalu wa inna awal syai'in khuliqa min huwa nur Muhammad atau mengatakan bahwa yang pertama diciptakan adalah nur Muhammad. hadhihi kulluha akhbarun la aslalaha. Ini semuanya adalah berita-berita yang tidak ada sumbernya, artinya tidak ada dalilnya. Ini semua ini tidak ada dalil, tidak ada asalnya. Wa kulluha batila, semua adalah batil. Wahya akbar mawdu'a la asatalaha kama taqaddam. Ini ini ada dan ini tidak ada kabar-kabar semuanya adalah hadis-hadis yang dipegangan itu ada hadis maudhu semuanya telah berlalu kita jelaskan. Kemudian mengatakan inna dunya khuliqat min ajli Muhammad walaula Muhammad ma khalaqat khuliqat dunya wala khuliqal nas wa hadha batil asalalahu. Demikian pula meyakini bahwa dunia ini diciptakan ya demi Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad tidak akan diciptakan dunia dan tidak akan diciptakan manusia. Ini adalah kebatilan yang tidak ada asalnya. Ya, tidak ada sumber, tidak ada dalilnya sama sekali kebatilan yang sangat batil. Wahada bi asma'i wa sifatihi. Ya. Wahada kalamun fasid. Ini adalah ungkapan yang sangat rusak dan batil. Wallahu khalaqad dunya liya'rifa wa liya'lama subhanahu wa ta'ala liya'rifa wa yu'lima subhanahu wa ta'ala li ya wa liyu'bad eh, wa liyu'rafa wa liyu'lama subhanahu wa ta'ala wa liyu'bad jalla wa ala. Tujuan Allah menciptakan dunia dan segala isinya adalah untuk Allah memperkenalkan kekuasaannya agar tahu bahwa Allah saja yang berhak disembah dan untuk diibadati. Ya. Maka oleh Allah menjadikan ayat-ayat ini sebagai tanda kekuasaannya wa min ayati al-lailu ha wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsi wal qamar ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana sebagai bukti Allah saja yang berhak untuk diibad ibadati demikian banyak ayat Allah ini fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wa fukul tajir fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat semuanya dalil-dalil menunjukkan tentang kuasaan Allah. Di tujuan diciptakan Allah adalah sebagai bukti tentang kemahakuasaan Allah dan bukti bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadati. Kemudian di sini ini khalaqad dunya wa khalaqal khalqal ya'rifu bi asma'i sifati. Allah menciptakan langit, eh, Allah menciptakan dunia dan menciptakan makhluk ini ada agar dikenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi melihat makhluk ini inilah tergambar betapa kemahakuasaan Allah, betapa maha tahunya Allah, betapa maha hikmahnya Allah. Ya semuanya, Ghafur, Azim, Qadir, semuanya di sini dikenal oleh Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wabi kudrati wa ilmihi dengan kudrat dan ilmunya, wa eh, liya'budu wahdahu la syarikalahu dan agar Allah hanya saja yang disembah dan ditaati. Ya, la min ajli Muhammad bukan karena Muhammad. Wala min ajli Nuh bukan juga karena Nuh wala Musa, wala Isa. Baik itu Nuh, Musa, Isa, la gairahum minal ambiya. ataupun nabi-nabi yang lah, yang lainnya. Bukan karena nabi diciptakan makhluk ini, ya. Bal khalaqallahu khalqa liya'buda wahdahu, ya, la syarikalah. Tujuan Allah menciptakan langit, manusia, jin dan semuanya adalah sebagai untuk berimbahkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu dunya wa sayra khalqa liya'buda wa ya'rifa Allah menciptakan langit dan seluruh makhluk adalah agar Allah itu disembah dan dikenal dan dibesarkan. Waliya'lam annahu ala kulli syai'in qadir agar diketahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu bi kulli syai'in alim agar tahu bahwa Allah dengan segala sesuatu maha tahu terhadap segala sesuatu. Kama qala subhana sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepada kepadaku bayana ana khalqahum liya'buduh. Di sini Allah menjelaskan bahwa tujuan menciptakan makhluk ini adalah untuk Allah agar mereka beribadah kepada Allah, tidak karena Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa Muhammad min jumlatihin khuliqa liya'buda rabbahu. Nabi Muhammad SAW termasuk makhluk yang tujuan diciptakan adalah termasuk hamba agar dia beribadah kepada Allah. Kama qala subhana subhana Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta hatta ya'tiyakal yakin. Ya, wa'bud rabbak. Ini perintah kepada siapa? Kepada Nabi kita. Nabi kita. Ya, sembahlah Rob engkau wahai Muhammad hatta akan yakin sampai datang kepada engkau keyakinan itu sampai akhir hayat sampai kematian datang kepadamu. Demikian pula perintah Allah dalam firman-Nya, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al mithlahunna. Ini menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq. Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit, ya, wa min al-ardi mithlahunna dan juga bumi seperti itu pula yanazal amru bainahunna. Allah menurunkan peta perintah di antara eh, langit-langit itu di antara lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tujuannya apa? Allah menciptakan tujuh langit serta tujuh bumi, lapis bumi dan menurunkan perintah-perintahnya agar diketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad hata bi kulli syai'in ilma dan agar diketahui bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tujuannya. Kemudian waqala subhanahu wa taala dan juga firman Allah subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samawati wal wa ma khalaqnas samaa wal arda" ini wa ma bainahuma batila. Kata Allah kami tidak menjadikan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan tujuan bah batil itu sia-sia sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk adalah agar beribadah kepada Allah. Khalaqu bil haqqi walil haqqi. Tujuan Allah, Allah benar-benar menciptakan mereka dengan tujuan untuk yang benar yaitu beribadah dan berbuat taat ya kepada Allah dan mengagungkan Allah. Waliya'lama wa ala kulli syai'in qadir agar kita bahwa Allah Maha tahu atas segala Maha kuasa atas segala sesuatu wa anna Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Segala hal yang ya hadir asy'al samita batila. Apa yang engkau dengar itu adalah batil. Itu apa? Mengatakan bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur, bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad atau bahwa makhluk ini diciptakan demi Nur Muhammad itu semuanya apa yang kau dengar itu adalah batil la asalah itu adalah semua ungkapan-ungkapan yang batil yang tidak ada sandarannya tidak ada dalilnya kemudian lam yakhluqillahu al-khalqa lal janna wal wal insa wal sama wal arda wal kata Syekh Allah tidak menciptakan makhluk ini baik itu jin manusia langit dan bumi atau yang lainnya lam yakul dzalika kami ajli Muhammad Tujuannya bukan diciptakan untuk Muhammad, bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala min ajli ghairihi minar rusul ataupun karena lainnya daripada rasul-rasul atau karena rasul-rasul yang lah yang lain. Wa inna ma khalaqal khalqa wa khalaqad dunya liya'buda wa wahdahu la sharikalah, wa liyu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi. Tujuan Allah menciptakan makhluk semuanya dan dunia ini adalah agar Allah diibadati satu-satunya Rabb yang diibadati dan agar mengenal Allah melalui nama dan sifat sifatnya. Demikian barangkali e, beberapa contoh tentang bentuk ungkapan gulu atau keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap dalam mengakui Rasulullah SAW. Yaitu pembahasan pertama adalah meyakini bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur atau tidak memiliki bayang-bayang atau mengatakan bahwa seluruh makhluk diciptakan dari nur Muhammad atau meyakini bahwa seluruh makhluk diciptakan demi Muhammad Insya Allah kita lanjutkan nanti pembahasan kedua yaitu meyakini atau membela bahwa Nabi kembali ke dunia dan menghadiri acara-acara maulid. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikut insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.